Paham gitu. Ya, Terus kulo suwon sampai iktibar bik Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. itu sing dibakar siji tauhid. Contoh ketiga, ben sampean yakin bahwa teori saya itu benar. Ketika Nabi Yakub kapundut am kuntum syuhada ait hadar Yakubal maut. Ketika Yakub kapundut nopo, Izqala li banihi ma ta'buduna namim ba'di. Ketika Yakub badi kapundut anak anak itu "Cung kowe bariki nyembah sapa?" Kalu nak budu ilaha kawa ilaha abaika Ibrahimah wa Ismaila wa Ishaqa ilahau wahida. Kulo gak nyembah kados sesembahane leluhur-leluhur kulo. Artinya apa? Hubungan mereka taunya leluhur saya itu pengidola Allah, leluhur saya itu kalimat tauhid. Ya sudah perilaku kita ya kan seperti leluhur saya. Jadi orang ono pikiran mereka iki warisan iki aset. Bapakku dagang ngombe jadi pedagang. Lana rohin bapakku melarat terus terusno. <laughs> Mergo niru bapak nak terus terus ngono am goblok ya karek. Lu coba kalau alasanin terusno wong-wong sering. terus no perjuangan bapak kan apa ya terus terusno bapak melarat terusno melarat. Bapak ibu terus terusno bodoh. lana sing bapaknya tau ning LP ya terusno. Aneh-aneh wae. Orang-orang gak ono sing bener teori ini wis gak Quran iblas. Terus Nabi Yusuf gitu sami. Nabi Yusuf ketika no hubungan dengan orang tuanya gimana? Nih konco konco nih yang penjara. Wat tabak mila ta abai Ibrahim. Nih wat Niku wattaba'tu millata nopo Abai. Ketika Nabi Ismail ditanya teman-teman penjara, "Kamu itu siapa?" "Saya pengikut agamane nenek moyangku, leluhurku." Gue abai mulai Ibrahim saat terus disebut. Jadi artinya apa? Kenangannya seorang Yusuf ya bapaknya bertauhid, paham ya? Paham ya? Kenangannya Ismail ya bapaknya bertauhid. Ibrahim melihat anaknya karena ini kader tahu? Saya itu wong dulu anak itu macam-macam. Pemuda sing duwe kerajaan, duit aset-aset bisnis. Lalu kulo alhamdulillah mulai rian dan ini saya tidak merasa paling benar, enggak, karena saya tahu ini ya dari bapak saya. Dulu bapak sama saya itu hormat sekali. Anaknya bapak paling dihormati bapak itu saya, karena saya mulai cilik, bapak yakin aku paling alim. Ini nah, panggil kulo ngalim rapatnya orang sing gawok. rian pertama lahir mbah kulo ngendikan sebenarnya putuku sing alim mbah. Pas kulo SD geng ngoten. Kakak-kakak saya itu SMP semua kecuali saya karena mbah saya dulu ngendikan bapaknya bapak itu ngendikan sebenarnya mbah rasa sekolah. Sebenarnya sing alim mbah. Ya itu agak agak merugikan saya sebetulnya. Karena ketika aku alim jadi ngomong wis kayak ramalan Mbah Bae jadi waduh <laughs> akhirnya kan nggak <laughs> nggak dianggap spesial itu karena sesuai ramalan para nopo leluhur gitu. gitu. Wah. Ya rada ngrugekno tapi itu ya tapi akhirnya itu tadi. Saya memang nggak tahu rasanya disentak bapak di mari Akhirnya saya tiru. Ternyata ketika bapak sepuh ngintikan, aku itu mesti mati. Sing nerusno seneng Quran iku Ono proyek Quran sing rong tak lakoni, misale nerangno tafsir maknane Quran. Aku yakin sebenarnya sing iso iku kuwe. Begitu juga saya mungkin nanti di anak saya. Ono proyek tersesuatu yang mungkin saya tidak bisa yang bisa anak saya. Ya entah apa nanti bentuknya terserah pangeran. Ora perlu aku sing marahi pangeran ya, berarti terserah pangeran. Malah repot nih, <laughs> malah repot. Tapi kalau suwon lewat ngaji niki, ojo geman hubungan anak bapak uliane urusan tauhid. Mau lanjutan itu, anak ben selamat dunia akhirat wat tapi milata Ibrahim apa Hanifa. So wattaba milata Ibrahim Hanifa. Wes jelas kita itu untuk syariat anit tapi milata Ibrahim apa Hanifa. Nah, milai Ibrahim ku nganggep anak gue aset napa tauhid. Disebut napa wajah allah kalimatam baqiyatan fi akibi Jadi kalau nak mana wajah Allah lan gawe sopo Ibrahim ha ing kalimat tauhid digawe kalimatan ing kalimat baqiyatan ingkang abadi fi aqibihi ing dalam anak turune Ibrahim. Lah untunge Allah nganggep anak turune Ibrahim mboten genetik. Genetik dan tidak genetik ku apikane pangeran. Mulane sing ra gus-gus ra usah susah, somben tetep bapake sinten Ibrahim. Iku berita gembira tenan kanggo wong sing ora anake napa? Kiai. Karman ya Bapak Ibrahim, Karmen nggih napa? Ibrahim Kiai Haji alim alamah nggih sok ben. Ibrahim. Mulane cara kula dadi Imam Ghazali ku ya rugi. Wes alime ngono, pertama pengumuman wong alim ngalamah mlebu swarga Imam Ghazali mlebu. Sultanul Aulia Asyabul Qadir mlebu swarga mlebu. Pengumuman kedua yang menyakitkan dan penggemarnya juga mlebu. <laughs> <laughs> Tadi orang melok ngalim, tapi memang keputusannya pangeran, para penggemar ini di bareng no sing di gemari. Ya wes, ya gelem no, gelem ra gelem kudu nampa. Mulane cara kula, kula mbek Ruhin pinter ti pinter Ruhin dene ra kangelan ngapalo Bukhari, ngapalo Muslim. Tapi nanti swargane bodoh. Mergo pengumuman pertama ibu para ulama mlebu swarga. Bariku para nopo Penggemar. Jadi kalo sebenarnya yo gledek, lu kowe. <laughs> ya saja sajane rodok musibah kan aslinya kan. ya tapi siku aturannya pangeran ya samikna wah Yes, ya, piye. Mulane kajing Nabi tuang tope ngono baru bareng wong Arab ya Rasulullah. Jadi kan ini kisah nyata. kajing Nabi pas khutbah. Sebab itu hadis ini mutawatir. Dasar menguntungkan sing apal akeh wa ya? dasar menguntungkan sing apal nopo Jadi Nabi itu pas khutbah. Nabi itu sering cerita kiamat. Dasar orang bedui. Ya Rasulullah, kok bokas-bakas kiamat? Kiamat piyambak niku kapan? Jadi ya, kurang cangkem elek ngono Nabi arodo anhu, ndak jawab. Ketika arodo itu ada sahabat yang menganalisis lam yasma. Dia ndak beliau ndak dengar, sebab itu membiarkan. Sing sahabat liane Sami wa kariha. Ya beliau dengar tapi ndak berkenan karena pas pas khutbah. Dasar orang butuh ini mana? Ya Rasulullah, mata saah. Kiamat niku kapan? Akhirnya sampai tiga kali Nabi akhirnya tangkret. Aina sa'il. Yang tanya siapa tadi? Ha ya Rasulullah saya. Bedui. Terus Nabi ora goblok takok. Ma'at Lalu kamu takok kiamat itu persiapan mau apa ya? Ora dijawab kapan tapi persiapan mau apa? Fa wa ma'at tatulah kabira salatin wala sedaqatin. Walakini buka kalau persiapan kiamat tidak banyak ya Rasulullah. sholat di rapati akeh, poso rapati akeh. Kalau seneng jenengan. Nabi ngendikan antama aman ahbab ta. Ya, kue podo karo sing kue awor wong sing mbok seneng. Iku sahabat sak masjid sing mangkel kabeh akhirnya paling disenengi wong iku. <laughs> Gara-gara kata sahabat kita-kita ini tidak pernah dengar hadis Nabi segembira hadis ini. Karena kita-kita tidak mungkin menyaingi amalnya Nabi. Tapi nanti dijamin bersama Nabi. Wes hadis didukung Quran. Itu disebut faula ikama alladzina an'ama alaihim minan nabiyyi nawas siddiqi nawas syuhada'i was sholihin wa hasuna ulaika rafiqo. Tapi ya mergo dzalikal fadlu min Allah. Iku murni rahmate pangeran. Nak nuruti ngamal gak tok, paham ya? Nuruti ngamal boten apa tok. Dan ini penting. Karena tadi semuanya ini diikat kalimat tauhid. kowe seneng Nabi mergo barokah kalimat tauhid. Dan hubungan kita dengan Nabi lancar sepanjang tauhid ini masih ada. Mulane ketika Nabi syafaat saya bagi siapa saja yang melafatkan la ilaha il. Ujung-ujungnya juga karena kalimat Nah, kalimat ini sudah dilafatkan oleh istri kita, oleh anak kita, oleh cucu kita. Tapi gara-gara mereka di bawah kita, mereka tidak spesial. Kon kopi ora gelem ngamuk. Anak diundang ramoro ngamuk. Ini kan kurang ajar sekali. Bagaimana kalimat yang begitu spesial dia punya, gara-gara nyepelek no barang yang memang sepele kue ngamuk dekne. Padahal dekne tetap dihal yang nopo spesial. Rupanya kalimat apa? Tauhid. Iku tuh galau ana wong gowo emas akeh, kalung emas, gelang emas, barang no gelas murah mbak amu. Wong goblok. Angger sing pecah gak masih rau wes. Mestinya Anda melihat anak itu gitu, angger sing pecah gak tauhide wes mana itu mau macam no gelas keben. Biasa mawon. Jadi kalau saya bukan ujub menceritakan keluarga saya buat Ini adate Nabi kalau ngajari agama itu dimulai dari keluarga. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Jadi yang terbaik dari kalian adalah yang cara mengelola keluarga secara baik. Difaham ya? Jadi kena jajan ning mall be anak atau nyenengno anak. Iku aja krana kedunyan untuk hadun nafsi, tapi hadiah untuk orang yang sudah ngelapak kalimat tauhid. Paham gak Mulane Ka'bah niku dihadiahi hadiah. Ja'ala wahul Ka'bah tal baital harama qiyamal linnasi wasyahrul harama wal hadiah wal qolain. Kenapa ada Idul Adha? Kenapa ada mayoran? Kabeh iku ngormati kalimat nopo? Tauhid. Mulane nabi-nabi dhisik seneng mayoran. Wong kafir sing atas nama pesta sek, pesta narkoba wae mayoran, mosok demi kalimat tauhid. Orang mayoran. Sebab itu adat mayoran. Bahkan adat mayoran itu dibarengno Ka'bah. Jadi ja'ala wahul Ka'batal Baitul Harama qiyamal linnasi wasyahrul haroma wal hadiah. Hadiah itu hadiah. Mulane kula wingi haji niku selain bayar dam niku kurban. Kula wingi alhamdulillah kelar kurban teng Mekah. Perkara pikiran kula niku lafat hadiah dijajero Ka'bah, mosok seneng kene gak kurban. Terus kula cara nuruti rabat rapati akeh, akhire kula kurban rong atau saya dolar bentuk biro pokoknya untuk wedus tengbang maksudnya kalau anak liwat tua di jari akeh yang bulat tembri kono tadi head hati malah nih uang nak kezuhutin kecelakaan bergerak tahu mayoran akhirnya anak emangan enak pertama dipakani wong kadang gak soleh akhirnya anak mengidolakno keluarga yang tidak soleh saya punya contoh ini dari kitab-kitab yang saya baca. Kenapa Nabi Isa dicoba Ma'idah? Nabi Isa terlalu khusyuk. Khusyuk epol, mangan enak ratau, nak turu bantalan watu. Wah ratau enak. Khawari ini gue ya nurut, sawangannya nurut, tapi nengati, wong kok ngono cah, pisan-pisan mayoran mau ratau. Jadi tenan akhirnya kecelakaan tenan. Nabi Isa itu dengan didian juga tuh gak tahu nyongko. Nah akhirnya kaumnya takok secara ekstrim. Hal stati urob buka ayuna zila ale nama idata minas sama. Uang kok khusu ngono, buat sekali-kali mayoran. sengkol langit langsung kuatet Nabi Isa. Waduh, mereka wong ya buta mayor. Ya. Kaget akhirnya ngamuk qalat aku wah ingkun temu minin. Kau juta kok ngono, mayu ya pangeran kok buat takut mampu ta orang gawe mayuran. Ya ini gara-gara kesuwen rau ono mayuran akhirnya malah takoki. Maida artinya apa? Mayoran, Ida. Akhirnya kaum Hawarin jawab, Qalat aku wa minin. kuntum mu'min. itu anakku an hawa minha ma inna kulubuna. Mulanya kajing Nabi ini sering mayoran. Maksudnya ini, niku ben ngurmati kalimat tauhid. Muga aja sampe wong soleh ngidolakno wong dolim sering enak-enak sing wong soleh ora tau enak-enak. Lah wong Jawa salah kaprah, semayoran dibareng no resepsi, ngenteni ono resepsi, ngenteni khitanan. Lah akhirnya keribetan. Mayoran mayoran ae biasa ora usah ngenteni khitanan. Misale gede dhuwit tuku wedhus sebelah wes mangan. Ora usah ngenteni khitanan, ora usah ngenteni napa? Resepsi. Keribetan napa? Lho nek kuat loro-lorone ra apa-apa. Kados Nabi Ibrahim kan ngoten nggih, wonten tamu malaikat langsung disebut di Qur'ane, faja abi ejlin hanit. Langsung di sebelah napa pedet. Iku mayoran ta ora? Mayor. Jadi ojo sampai dak bus solihin watake wong soleh iku kalah enak ambek watake wong dolim. Kok wong soleh di kecenderungan seneng wong nopo? Yojo ya terus nak terus mari ati mati. Selain ra kuat maksudnya karuan ra kuat tuh karuan <laughs> sebab ora karuan. Mau sampean roh ben roh bahwa semua ini demi kalimat nopo. tauhid. Mulane mayoranu dibakas jejer Ka'bah. Niku wohul wahul Ka'batal Baital haroma qiyamal linnasi wasyahrul haroma wal hadiya wal kolai. Terus dari kali ta'lamu annahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard mayorane wong Islam ndak ape apa oleh paling ben roh nak kabeh nikmat iki minau wah. Yo ya engko kembaline ilau wah. Misalnya kue mangan, wong Islam nak mangan ndak ape apa ben kuat ibadah. Ndak ape apa. Artinya kalau tauhid wis bener engko mangane ya ben kuat ibadah. Engko misalnya anak jajak no seneng ben seneng ngaji. Ndak ape apa, wong soleh orientasine ndak ape apa. Misalnya anak jajak no seneng, engko ben seneng ngaji yang lego iku wala walakin jihadun wa niatun. Ujung-ujunge niatem iki sing mengawal perilaku nea. Nah, jadi jajak jajakno enak tapi niate ben seneng ngaji. Jadi kalau suwon mulai saat iki bujumi servis ben seneng ngaji. Tapi keliwat yo, cara watakam kan wis. Nah bojo dari dereng liwat mulai pertama rapi tak ngandani. Sepiye wae aku sok ben anak, Kue langsung nomor pitu, wes raiso ditawar. Iya, kayak anak ewang iku anakku, wes rai iso tawar. Tak tanam tenan. Dia no cerita Nabi bakas bojo Siti Hajar ngewangi bangun Ka'bah disebut Quran disebut Ismail tok ya tak bombardir wis pokoke bendene ora ya anak. Mandi nganti sakniki gak pede ngadepi anak es. Angker lapor anak nakal ini kecewa semenengah mesti bapak ini saya nul yakin aku yakin. <laughs> nul yakin aku yakin. Dan yo ya ora tahu panjen, pokoknya nak konflik be anak, aku yo ya ora salah bener ya, e, pokoknya mesti bela anak saya. Ya mungkin saya terlalu, tapi itu daripada aku ora konsisten. Artinya cara teori militer, sekali saya leader pisan kan, ini biar gak mesti kan repot kan, itu kan merugikan saya. Jadi aku ora oh, ya tetap. Lah, jadi aku tapi ojo tiru, paham? kita cerita mawon nih cerita betapa fanatik saya pada anak.